Menunjukkan kepada kita menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Terlebih lagi kita juga dianugerahkan oleh Allah ibadah melakukan sholat subuh berjamaah dan kita lakukan di hari-hari yang paling mulia ini hari-hari yang paling afdal yaitu di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ma yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi dan lafaznya milik At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk melakukan amal soleh melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah tidak pula jihad di jalan Allah? Maksudnya bisa menyamai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka Nabi SAW menegaskan, "Walal jihadu fi sabilillah." illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak pula jihad di jalan Allah, berperang di medan tempur di jalan Allah. Kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan diri dan hartanya. Hartanya dia gunakan untuk membiayai pasukan jihad. Kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya dia mati syahid dan seluruhnya hartanya habis untuk berjihad, barulah amalannya akan serupa atau sama dengan orang yang melakukan amal-amal kebaikan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka jemaah sekalian, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Alhamdulillah kita baru di tanggal 4 Zulhijjah. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita amal-amal kebaikan dan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-29. Yaitu bab tentang Maja'a fit tanjim Ilmu nujum Atau astrologi Atau mereka sebut juga zodiak Horoskop Dan perbintangan dan mungkin masih ada lagi istilah-istilah yang lain. Para ulama menjelaskan kepada kita ilmu nujum ini, ilmu perbintangan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir yaitu ilmu untuk mempelajari pengaruh bintang terhadap kejadian di bumi. Pengaruh bintang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir. Ya ilmu yaitu ilmu tentang petunjuk-petunjuk bintang terhadap waktu dan arah. Inilah dua jenis ilmu perbintangan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ada rincian. Ilmu perbintangan yang pertama yang disebut dengan ilmu ta'thir itu terbagi menjadi tiga hukum atau tiga jenis hukum. Yang pertama, apabila seseorang meyakini apabila seseorang meyakini bahwasannya bintang-bintang itu adalah petunjuk untuk menetapkan perkara gaib atau petunjuk seseorang memiliki ilmu gaib, misalkan ilmu tentang kejadian di masa depan. Maka jemaah sekalian, inilah termasuk salah satu cabang perdukunan dan sihir. Sebagaimana di bab tentang macam-macam sihir, ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad syu'batan minas sihri zada ma zada barang siapa yang mempelajari perbintangan maka dia telah mempelajari jenis sihir semakin banyak dia pelajari perbintangan itu maka makin banyak pula sihir yang dia pelajari dan sihir adalah kekufuran sihir adalah kekufuran sebagaimana sudah kita bahas di bab tentang sihir.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 Di langit itu para malaikat. Di bumi banyak sekali makhluk, tapi ternyata tidak satu pun mengetahui perkara gaib. Para nabi sekalipun, makhluk-makhluk yang paling mulia tidak tahu perkara gaib kecuali Allah beritahu. Dan Allah hanya beritahu kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin." Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, Allah tidak memberitahukan perkara gaib tersebut kecuali sebagian perkara gaib itu Allah beritahukan kepada para rasul yang telah diridhoi melalui wahyu Makanya Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita tentang kejadian masa depan, sebagiannya, enggak semuanya. Demikian pula kejadian-kejadian di akhirat kelak, di hari kebangkitan, itu perkara gaib. Peristiwa-peristiwa di alam kubur, itu perkara gaib. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita dari wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ada orang yang bukan Nabi, bukan pula Rasul, mengaku tahu ilmu gaib, mengaku tahu peristiwa masa depan, bisa meramal, bisa memperkirakan, maka itulah yang disebut dengan para dukun. Tapi terkadang benar terjadi sesuai dengan ramalan mereka. Ini juga sudah kita bahas sebuah hadis tentang kerjasama antara setan dengan para dukun tersebut, yaitu setan-setan mencuri berita dari langit, dari pembicaraan malaikat ketika Allah menugaskan para malaikat untuk melakukan atau menetapkan satu peristiwa di bumi, kemudian malaikat berbicara. Maka para jin ini, setan-setan dari kalangan jin mendengarkan pembicaraan malaikat tersebut lalu mereka menyampaikan kepada para dukun. Pada akhirnya para dukun ini di muka bumi dipanggil sebagai orang pintar, orang yang serba tahu termasuk masa depan maka ini adalah istilah untuk para dukun. Dan jemaah sekalian, orang yang mengaku tahu perkara gaib dengan petunjuk bintang-bintang ini ataupun benda-benda langit yang lain seperti bulan dan matahari, maka dia telah berbuat kesyirikan. Bahkan orang yang percaya kepada mereka, dia juga telah berbuat kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal orang pintar, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun dan tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang percaya kepadanya dia juga kafir karena dia telah menduakan Allah kalau begitu. Allah yang tahu perkara gaib tapi dia mempercayai para dukun itu tahu perkara gaib. Ya. Bahkan jemaah sekalian, sekedar datang dan bertanya kepadanya tanpa mempercayai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan salatnya tidak diterima selama 40 hari ini subhanallah menunjukkan dosanya sangat besar itu kalau dia enggak percaya bukan berarti dia tidak tidak harus sholat lagi, dia tetap wajib sholat, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya tersebut. Adapun kalau dia percaya, berarti dia telah menduakan Allah, karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib, sehingga dengan demikian dia telah terjerumus di dalam kesyirikan. Oleh karena itu, para ulama juga menjelaskan, orang yang membaca ramalan-ramalan bintang, zodiak, horoskop yang ada di media-media masa itu, atau di majalah-majalah remaja, kalau dia sekedar baca, maka hukumnya sama. Dia juga tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia percaya, maka dia kafir. Karena berarti dia telah mempercayai selain Allah, tahu perkara gaib. Jadi jemaah sekalian, mengetahui perkara gaib adalah kekhususan bagi Allah. Siapa yang mempercayai selain Allah tahu perkara gaib, berarti dia telah terjerumus di dalam kesyirikan maupun kekufuran. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, orang yang meyakini jadi yang pertama untuk meramal perkara gaib. Yang kedua, orang yang meyakini bahwa benda-benda langit, bintang-bintang, matahari atau bulan itulah yang menciptakan kejadian di muka bumi. Yang menciptakan kejadian di muka bumi. Iya. Ini insyaallah taala ada juga pembahasannya di bab setelahnya. Ya. Dan ini termasuk syirik besar. Kalau dia meyakini bintang-bintang itulah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syirik besar. Karena yang bisa menciptakan demikian pula yang menguasai dan mengatur alam ini hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Maka siapa yang meyakini bintang-bintang itu menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi, maka itu termasuk kategori syirik besar. Syirik besar. Kemudian yang ketiga, orang yang meyakini bintang-bintang itu hanya sebab. Sebab terjadinya peristiwa di muka bumi. Dan dia yakin Allah yang menetapkan atau menciptakan peristiwa di muka bumi. Maka ini adalah syirik kecil. Oleh karena itu, di masa Nabi Muhammad SAW, ketika wafat putra beliau Ibrahim, kebetulan terjadi gerhana. Maka orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir musyrik ketika itu mengatakan ini terjadi gerhana karena wafatnya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mungkin orang yang sudah masuk Islam tapi masih baru masuk Islam sehingga dia belum paham, masih terbawa budaya jahiliyah. Mereka kemudian mengatakan ini pasti ada peristiwa besar ketika terjadi gerhana, gerhana matahari di masa Nabi SAW. Kebetulan wafatnya Ibrahim, maka Nabi Muhammad SAW meluruskan mereka. Beliau bersabda, innahuma ayatani min ayatillahi Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yukhawwifullahu bihima ibadahu. Untuk Allah mempertakuti hamba-hambanya. La yang kasifani limauti ahadi minan nas. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang. Jadi ini kepercayaan jahiliyah diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada pengaruhnya. nggak ada pengaruhnya terjadi peristiwa di langit, bintang-bintang di langit dengan kejadian-kejadian di bumi. Baik. Jadi ini tiga jemaah sekalian, tiga jenis. Dua, yang pertama syirik besar. Yang ketiga syirik kecil. Ketika seseorang meyakini bintang-bintang itu hanya sebab dan Allah yang menciptakan. Baik, ini tiga jenis dari ilmu nujum yang pertama. At-ta'thir, mempelajari peristiwa kejadian di langit pengaruhnya terhadap peristiwa di bumi. Kemudian yang kedua, ilmu nujum yang disebut dengan ilmu tasyir. Ilmu untuk mengetahui ilmu untuk mengetahui arah ataupun musim, waktu. Maka jemaah sekalian, ini terbagi dua. Yang pertama kata para ulama, untuk menetapkan waktu, untuk menetapkan waktu atau arah demi maslahat agama. Untuk menetapkan waktu atau arah demi maslahat agama. Contohnya jemaah sekalian, kita pelajari perbintangan untuk menetapkan arah kiblat. Untuk menetapkan arah kiblat. Ada orang-orang yang punya ilmu khusus. Dia tahu posisi-posisi bintang sehingga dengan itu dia bisa menetapkan inilah arah kiblat yang benar. Demikian pula untuk mengetahui waktu-waktu solat Itu dengan matahari maupun apa namanya bintang-bintang dan bulan. Ya. Untuk mengetahui waktu solat di siang hari dengan matahari, di malam hari dengan bintang-bintang. Ya. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Akan tetapi untuk masuknya bulan, untuk masuknya bulan baru, tanggal 1, maka itu tidak boleh kecuali dengan bulan saja. Tidak boleh dengan bintang, tidak boleh dengan matahari. Tetapi dengan bulan, yaitu munculnya hilal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Berpuasalah kalau kamu sudah melihat hilal dan berhari rayalah kalau kamu sudah melihat hilal. Kalau tidak terlihat, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Jadi tanggal 29 kita melihat bulan, melihat hilal, ketika terbenam matahari akan muncul hilal. Kalau hilal tidak muncul, maka berarti tanggal 30. Kita masuk di tanggal 30 dan besoknya pasti tanggal 1 karena bulan Islam hanya ada dua kemungkinan 29 maupun 30. Ini yang pertama. Untuk kemaslahatan agama tentu dibolehkan bahkan dianjurkan. Kemudian yang kedua, untuk kemaslahatan duniawi. Untuk kemaslahatan duniawi. Maka ini terbagi dua lagi. Yang pertama untuk menentukan arah. Maka ini tidak masalah untuk menentukan arah terutama di waktu malam nggak ada matahari di tengah laut atau di tengah hutan. Maka dulu para pelaut itu paham betul, mungkin sampai sekarang juga. Mereka paham betul posisi-posisi bintang sehingga mereka bisa tahu ini arah timur, ini arah barat. ya Lalu sekarang mungkin pakai kompas saja ya. ya Tapi dulu nggak ada kompas, nggak ada alat, mereka langsung bisa mengetahui hanya dengan melihat posisi-posisi bintang. Ya. Maka ini tidak mengapa, tidak masalah. Nah, yang kedua, untuk menetapkan musim atau waktu. Disinilah ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama salaf membolehkan, sebagian lagi melarang. Dan yang benar tidak masalah, boleh. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah khilaf ulama di situ dan pendapat yang benar boleh. Jadi intinya, kesimpulannya untuk ilmu perbintangan menentukan arah dan waktu baik untuk kepentingan atau maslahat agama maupun maslahat duniawi semuanya boleh meskipun jenis yang terakhir ada perbedaan pendapat sebagian ulama. Baik, sekarang kita sebutkan jemaah sekalian beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-Bukhari fi sahihi. Imam Al-Bukhari berkata dalam sahih beliau, Qala Qatadah. Qatadah berkata. Qatadah adalah salah seorang imam besar dari generasi tabi'in. Beliau berkata, "Khalaqallahu hadhihi nujum li thalathin." Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Zinatan lis sama. Yang pertama untuk perhiasan langit. Warujuman lis syayatin. Yang kedua untuk melempar setan-setan. Dan jemaah sekalian, dua tujuan ini disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad zayyanna sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh, kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar setan-setan yaitu para malaikat mengambil potongan bintang kemudian dilemparkan set, kepada setan-setan yang mencuri berita dari langit. Namun Nabi SAW mengatakan terkadang dia sudah kena lemparan tapi dia tetap sampaikan atau dia sudah sampaikan baru dia kena lemparan bintang dan itu setelah diutus Nabi Muhammad SAW barulah langit itu dijaga oleh para malaikat maksudnya mereka tidak boleh lagi bebas mencuri berita dari pembicaraan para malaikat. Iya. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Allah ciptakan bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda petunjuk. Apakah petunjuk arah atau petunjuk waktu. Sebagaimana juga dalam surat Al-An'am ayat 97. Allah berfirman, "Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahar. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk jalan di kegelapan daratan maupun lautan. Ya, subhanallah. Ini diantara kekuasaan Allah kepada kita. Allah ciptakan bintang-bintang itu sebagai petunjuk jalan. Juga dalam surat An-Nahl ayat ke-16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun dan tanda-tanda serta bintang yang dengannya mereka mendapatkan petunjuk yaitu petunjuk jalan arah atau waktu di dalam kehidupan ini terutama di kegelapan di daratan maupun di lautan. Baik, inilah jemaah sekalian tiga fungsi bintang. Kemudian kata Imam Qatadah rahimahullah faman ta'awwala fiha ghaira dzalika faqad akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi maka barang siapa yang mentafsirkan bintang-bintang itu dengan selain tiga hal di atas maka dia telah salah dan dia telah menyanyiakan bagiannya di akhirat dan dia telah membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Subhanallah, beliau menyebutkan dia telah melakukan tiga perkara besar. Tiga perkara yang jelek, dosa besar. Yang pertama, akhto'ah. Dia telah melakukan kesalahan. Yang kedua, wa nasibahu. Wa nasibahu. Dia telah menyanyiakan bagiannya di akhirat. Kenapa? Karena itu bagian dari sihir. Orang yang melakukan sihir, maka dia telah menyanyiakan bagiannya di akhirat. Watakallafa mala ilma lahu bihi. Dan yang ketiga, dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Artinya sampai kapanpun dia nggak akan dapat ilmu dari bintang-bintang itu. Dia telah berbicara tanpa ilmu dan ini juga termasuk dosa besar. Orang yang berbicara tanpa ilmu inilah sebab terjadinya berbagai kesesatan di muka bumi. Oleh karena itu Allah ingatkan wa antakulu 'alallahi ma la Allah mengharapkan, mengharamkan atas kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Ya. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari asar ini jemaah sekalian adalah penjelasan hikmah diciptakannya bintang-bintang Kemudian pelajaran berikutnya bantahan terhadap orang yang menyangka bintang-bintang itu diciptakan selain apa yang tertera di dalam kitab Allah dan juga pelajaran penting wajib kita selalu merujuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki ilmunya dan dia pasti tersesat. Sebagaimana juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak tersesat, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya siapa yang tidak lagi berpegang teguh dengan keduanya, dia terancam untuk tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menulis atau menyebutkan perbedaan ulama dahulu seperti yang kita sebutkan tadi. Perbedaan ulama untuk mempelajari bintang mempelajari perbintangan untuk menetapkan musim. Kata beliau, kata penulis rahimahullah, wa qariha Qatadah ta'alluma manazil al-qamar. Imam Qatadah rahimahullah membenci atau tidak suka ya, ulama dulu kalau mengatakan membenci tidak suka itu bisa bermakna mengharamkan tidak suka mempelajari atau mengharamkan kaum muslimin untuk mempelajari posisi-posisi bulan, tempat-tempat bulan. Ya. Dikatakan para ulama, tempat bulan itu ada 28. Ada 28 tempatnya. Ya. Mereka mengetahui arah melalui tempat-tempat bulan tersebut. Ya. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Demikian pula Imam Ibnu Uyainah. Beliau adalah Sufyan bin Uyainah. Juga salah seorang ulama besar dari generasi salaf dahulu. Beliau tidak memberi keringanan. Jadi beliau melarang. Jadi inilah nukilan ulama dahulu melarang. Zakarahu harb anhumah. Sebagaimana disebutkan oleh harb dari kedua ulama tersebut. Harb adalah harb al-kirmani salah seorang murid senior Imam Ahmad. Wa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq, Ishaq bin Rahoya, dua orang ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah juga dari generasi salaf dahulu memberi keringanan atau membolehkan untuk mempelajari posisi-posisi bulan ataupun bintang tersebut. Jadi di sini ada nukilan ulama salaf dahulu, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pendapat yang benar tidak mengapa, tidak masalah karena tidak ada kesyirikan padanya. Ya, hanya saja ulama yang melarang itu mengkhawatirkan jangan sampai ada sebagian orang mempelajari bintang-bintang ini awalnya cuman mempelajari arah maupun musim, waktu. Kapan masuk waktu, kapan masuk hari-hari tertentu dan musim-musim tertentu. Mereka khawatir jangan sampai menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ini dalam ilmu tasir, apalagi dalam ilmu taksir. Ilmu untuk mempelajari pengaruh bintang terhadap peristiwa di bumi, maka itu tentunya lebih terlarang lagi. Ya. Jadi kesimpulannya tidak terlarang. Beliau menyebutkan adanya khilaf karena ada sebagian ulama yang mengkhawatirkan. Ya. Kenapa ada sebagian ulama sampai melarang hanya untuk mempelajari arah maupun musim karena takut jangan sampai kaum muslimin terjerumus di dalam kesyirikan. Walaupun pendapat yang benar kalau seseorang hanya sekedar mempelajari arah dan waktu itu tidak akan sampai menjerumuskan dia dalam kesyirikan. Ya. Yang menjerumuskan dalam kesyirikan adalah apabila dia mempelajari ilmu at-ta'thir, pengaruh bintang terhadap peristiwa di bumi. Baik, jemaah sekalian kita masuk hadis yang terakhir. Wa an Abi Musa qala dari sahabat yang mulia Abu Musa yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Nama beliau Abdullah bin Qais salah seorang sahabat yang terkenal, salah seorang yang pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman bersama Muadz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah. Jadi seorang ulama di masa sahabat juga. Wafat di Kufah tahun 50 Hijriah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamri. Yang pertama pecandu khamar. Waqati urrahim, Yang kedua orang yang memutuskan silaturahmi. Atau hubungan keluarga. Hubungan baik antara keluarga. Dia putuskan. Wa musaddikun bisihri. Yang ketiga orang yang membenarkan atau mempercayai sihir. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wa fi sahihi. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahih beliau. Jamaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita tiga dosa yang sangat besar. Yang pertama, pecandu khamar. Yaitu orang yang suka minum khamar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia terancam tidak masuk surga. Ya. Dan yang dimaksud dengan khamar adalah semua minuman yang memabukan, Semua minuman yang memabukan, Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukan itulah namanya khamar. Wa kullu khamrin haramun dan setiap khamar itu haram. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara qaliluhu fa haramun." Yang yang banyaknya memabukkan sedikitnya pun haram. Dan orang yang sering minum khamar, dia terancam dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, yaitu memutuskan hubungan baik antara keluarga. Bagaimana cara dia memutuskan? Dia berbuat buruk kepada keluarganya. Apakah dengan lisannya, kata-katanya yang menyakitkan atau menyinggung keluarganya ataukah dengan tindakannya dengan perbuatannya. Itulah yang disebut dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang berbuat buruk, yang berbuat jelek kepada anggota keluarganya. Yang masih ada hubungan keluarga. Ini dosanya sangat besar sekali. Lebih besar dosanya dibanding sekedar memutuskan pertemanan. Karena keluarga punya hak kekeluargaan. Kalau pertemanan, dia punya hak kalau dia seorang muslim tentunya dia punya hak sebagai muslim. Tapi kalau dia keluarga, dia punya dua hak sekaligus. Hak sebagai muslim dan hak sebagai keluarga. Kalau dia tetangga, maka dia jadi punya tiga hak. Hak sebagai muslim, hak tetangga, dan hak kekerabatan. Jadi termasuk dosa yang sangat besar orang yang memutuskan kekerabatan. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang menyambung hubungan keluarga yang diputuskan tersebut dia mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat balasan yang baik dari Allah. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsatalahu fi athar, fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Dan yang dimaksud dengan menyambung hubungan silaturahmi adalah menyambung yang diputuskan. Jadi kalau ada keluarga kita memutuskan hubungan, kita sambung. Itulah namanya menyambung silaturahmi. Kalau keluarga kita berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas berbuat baik, itu namanya membalas kebaikan orang. Jadi memang berat menyambung silaturahmi, menyambung dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Kalau dia berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas berbuat baik, itu namanya membalas kebaikan dan itu juga sebuah kewajiban. Jadi ini dosa besar. Memutuskan hubungan keluarga. Bahkan jemaah sekalian, dalam ajaran Islam, berbuat baik kepada keluarga itu lebih utama dan harus lebih diutamakan dibandingkan berbuat baik kepada orang lain. Kita mau bersedekah misalkan, cari dulu keluarga kita yang membutuhkan. Kita akan dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menjaga hubungan silaturahmi. Ya, kalau kita berikan kepada orang lain, maka cuma dapat satu pahala yaitu pahala sedekah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, inilah yang menjadi pembahasan kita dalam bab ini, membenarkan sihir. Jadi, orang yang melakukan sihir dan orang yang membenarkan sihir, dua-duanya tidak akan masuk surga karena melakukan kekafiran, karena melakukan kekafiran. Dan perdukunan sebagaimana telah kita jelaskan tadi termasuk cabang sihir, yaitu menebak-nebak atau meramal peristiwa di masa depan dengan apa namanya? tanda-tanda di langit, dengan munculnya peristiwa apa namanya? kejadian-kejadian di langit, bintang, bulan, matahari dan yang lainnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, Inilah dosa besar yang terancam pelakunya tidak masuk surga. Tetapi kalau kita perhatikan, dari tiga dosa besar ini, dua yang pertama adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekufuran. Sedangkan yang ketiga kufur. Yang ketiga adalah kufur. Sedangkan dalam hadis ini dikatakan ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. Apakah itu maknanya? orang yang minum khamar dan orang yang memutuskan silaturahmi berarti juga kafir dan tidak akan masuk surga? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak kafir. Karena dalil-dalil menunjukkan itu bukan kekafiran. Iya. Dan jemaah sekalian, ini salah satu hadis ketika kita salah paham memahami, kita akan terjerumus dalam pengkafiran terhadap pelaku dosa besar. Inilah salah satu sebab orang-orang Khawarij itu mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Karena ada hadis seperti ini. Hadis ini dikatakan tidak akan masuk surga. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan kepada kita jamaah sekalian bahwasannya memahami hadis berupa ancaman dan berupa janji itu berbeda. Itu berbeda. Kalau dia ancaman, kalau berupa ancaman, ancaman kepada orang yang melakukan dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Artinya ancaman kepada seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar. Maka ancaman itu belum tentu ditepati oleh Allah. Ya. Bisa saja dia maafkan, Allah maafkan. Orang pecandu khamar dan pemutus hubungan silaturahmi bisa saja mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seandainya Allah tidak maafkan, kemudian mereka masuk ke dalam surga, maka afwan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak kekal di neraka. Beda dengan orang yang melakukan kekafiran. Ya. Beda dengan janji jamaah sekalian. Kalau Allah berjanji, Allah pasti menepati janji. Tapi ancaman belum tentu Allah tepati. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau Allah berjanji, tidak mungkin Allah ingkari janji. Tapi kalau Allah mengancam orang mukmin pelaku dosa besar, belum tentu Allah tepati. Kalau Allah tidak tepati, maka itu menunjukkan sifat rahmatnya dan maha pengasih serta maha pengampunnya. Iya. Oleh karena itu, tidak masuk surga di sini bisa diartikan sebagaimana dijelaskan para ulama tidak masuk surga secara langsung. Artinya harus masuk neraka terlebih dahulu. Iya. Untuk orang yang mencandu khamar dan memutuskan hubungan silaturahmi. Karena ini bukan dosa kekafiran. Beda dengan orang yang membenarkan sihir. Karena sihir adalah kekufuran, yang mempercayainya juga kafir, maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tidak akan masuk surga selama-lamanya sebagaimana dalam banyak ayat ditegaskan diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Dan juga terdapat dalam Al-Quran orang yang melakukan dosa-dosa besar, ya, seperti di sini mencandu khamar dan memutus silaturahmi, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48 yang kita bahas di bab yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi masih ada harapan mendapatkan ampunan. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini jemaah sekalian adalah kewajiban mendustakan sihir. Tidak boleh percaya kepada sihir. Mempercayainya adalah kekufuran dan kesyirikan. Alhamdulillah kita telah selesai dari bab ini semoga bermanfaat barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan mengenai ilmu pengetahuan. Apabila kita mempelajari perbintangan, untuk ilmu pengetahuan seperti uh, saya punya anak, dia ingin belajar astrologi untuk suatu saat dia pengen keluar angkasa. Apakah cita-cita seperti itu diperbolehkan? Karena kita lihat di negara lain ya, itu sudah ada eh, Amerika yang non muslim untuk pergi ke sana. Kita belum punya ilmu tuh yang di muslim. Apakah kita sebagai orang muslim memperbolehkan anak kita untuk punya cita-cita seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kesimpulan yang telah kita pelajari tadi, di situ sudah terdapat jawabannya. Bahwasannya selama yang dipelajari itu bukan ilmu taksir, tidak masalah. Ilmu taksir itu artinya mempelajari pergerakan bintang atau bulan dan matahari dan benda-benda langit yang lain dicocok-cocokkan dengan peristiwa di bumi. Ya, seperti meramal itu tadi. Ya, ini muncul bintang Libra. Ya, Virgo dan lain-lain. Nasib orang yang lahir di bulan ini begini dan begitu. Jodohnya begini dan begitu, rezekinya begini dan begitu. Itu contoh. Itu yang tidak boleh. Itu yang sihir. Itu yang diharamkan dalam syariat yang termasuk kategori kesyirikan. Ya. Kalau untuk sekedar mempelajari ilmu pengetahuan sains, ya seperti orang dulu taunya untuk menentukan arah, untuk menen, untuk mengetahui musim dan lain-lain. Maka tidak masalah Insya insyaallah taala. Ya. Itu pun para ulama masih ada perbedaan pendapat dan telah kita jelaskan tadi pendapat yang benar tidak mengapa karena tidak mengandung kesyirikan. Artinya apa? Kita harus juga berhati-hati anak kita jemaah sekalian, mau pelajar ilmu dunia apapun, tidak masalah. Yang penting kita bekali dengan ilmu agama. Kalau dia belajar ilmu dunia dan dia tidak punya bekal ilmu agama, ini yang bahaya. Mungkin dia ketemu teori-teori yang bertentangan dengan syariat. Sehingga kemudian dia percaya dengan teori tersebut dan dia punya keyakinan yang bertentangan dengan syariat. Ya, contohnya orang yang percaya manusia dari kerah. Karena sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang mengabarkan kepada kita manusia pertama Nabi Adam alaihissalam bukan kera. Saya heran juga kenapa kera masih ada. Ya. Katanya sudah berevolusi menjadi manusia. Kok masih ada juga kera. Ya. Al-Quran menyatakan Allah menciptakan manusia pertama kali adalah Adam alaihissalam. Nah kalau kita nggak ajarkan ini dengan baik kepada anak-anak kita, dengan mudahnya mereka percaya Teori-teori yang nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Manusia tercipta dari kera. Dan teori-teori lain masih banyak. Banyak sekali teori-teori mereka yang bertentangan dengan syariat. Maka tidak masalah mereka belajar ilmu dunia, tapi kita bekali terlebih dahulu dengan akidah yang benar, dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, supaya mereka tidak gampang termakan dengan teori-teori orang-orang kafir tersebut. Ya, dan terus kita awasi, terus kita berikan pelajaran kepada mereka ilmu syariat, ilmu terutama ilmu tentang akidah yang benar. Ya, Wallahu alam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, jadi gini Ustaz, ada dua pertanyaan Yang pertama barangkali fenomenanya Kalau Rasulullah itu mengajarkan Sholat istiqo untuk minta hujan Tapi ini sebaliknya ada yang pawang hujan Eh, ini e, seperti apa fenomena semacam ini? Apakah dia e, keluar dari syariat kita? Karena dalihnya untuk menolong orang. Kemudian yang kedua yang paradok. E, dari sistem kerja dukun dia bisa bekerja sama dengan setan ataupun khodam dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan fenomena karomah? Dengan dalih seseorang katakanlah kiai itu mempunyai karomah yang barangkali yang menolongnya itu malaikat atau lain sebagainya. Kita nggak tahu sistem kerja karomah seperti apa. Bagaimana fenomenanya? Karena dari satu sisi eh, itu adalah masalah gaib. Apakah dia dibantu oleh setan atau dibantu oleh yang lain kita nggak tahu pak. Tapi dari sisi karomahnya ini bagaimana kita menyikapi? Kian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan dari langit untuk kalian. Dengannya Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik di dalam As-Sahih datang orang Badui dari satu kampung. Ya Rasulullah, kemarau panjang, hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan tidak bertumbuh. Mohonlah hujan untuk kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah. Belum Nabi SAW turunkan tangannya, hujan telah turun sampai membasahi jenggot beliau. Ini di masjid. Jenggot beliau basah. Kenapa? Karena masjidnya dulu nggak seperti sekarang. Iya. Masjid dulu dari pelepah kurma. Nabi SAW kadang sujud di atas lumpur. Iya. Itu masjid dahulu. Tapi masjid yang paling makmur masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat dan hadis ini menunjukkan yang bisa menunjuk menurunkan hujan ataupun mencegahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di Jumat berikutnya kata Anas, datang lagi orang itu atau temannya yang lain. Seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, hancur sudah rumah-rumah, banjir." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung berdoa. Belum beliau turunkan tangannya, langit menjadi cerah di antara dua beliau, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, jangan di tengah-tengah kami supaya tidak terjadi banjir. Langsung cerah langit. Iya. Ini semua menunjukkan Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menahan hujan. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah. Kok ada orang yang merasa lebih hebat daripada Nabi? Dia bisa tahan hujan. Ya. Nabi saja berdoanya kepada Allah. Berarti dia bersaing dengan Allah, bersekutu bersama Allah. Na'udzubillah. Itu mempercayainya adalah kesyirikan. Mempercayai pawang hujan ini adalah kesyirikan dan kekufuran karena hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua tentang sihir dan karomah. Iya kan Pak? Sihir dan karomah. Ya. Karomah itu hak. Karomah para wali. Hak benar adanya. Dan ini termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Meyakini adanya karomah para wali Allah azza wa jalla. Ya. Tapi sihir juga ada. Nah sekarang permasalahannya bagaimana kita membedakan mana sihir mana karomah. Karena dua-duanya memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah amrun kharikun lil adah. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Jadi keluar dari kemampuan manusia biasa. Ya. Ini sesuatu yang sebenarnya manusia nggak sanggup melakukan. Ya. Jadi di situ kesamaannya, di situ kesamaannya. Ya misalkan ada orang dibakar nggak terbakar, ya di air dia bisa jalan nggak tenggelam. Nah, jemaah sekalian, itu bisa jadi karomah, itu bisa jadi sihir. Bisa jadi karomah, bisa jadi sihir. Persoalannya bagaimana kita membedakan itu saja. Bagaimana cara membedakannya? Ada beberapa ciri-ciri. Pertama, lihat orangnya. Kalau kita lihat orangnya sholat saja tidak. Ya. Bagaimana mungkin kita katakan dia punya karoma? Karoma itu milik para wali. Wali Allah yang rajin ibadah. Yang melakukan ibadah wajib, dia tambah dengan sunnah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Kemudian Allah jelaskan siapa walinya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu Tidaklah waliku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu abdi bin nawafil hatta Dan tidak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Inilah wali Allah yang melakukan amalan wajib dan sunnah. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan yang lebih rendah lagi yang melakukan yang wajib-wajib saja. Ya. Adapun kalau dia tidak sholat sama sekali misalkan atau bahkan jelas-jelas dia melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka dipastikan itu bukan sebuah karomah. Tapi itu adalah sihir. Kalau dia punya kemampuan luar biasa. Ini yang pertama, lihat orangnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, kalau kamu lihat orang yang bisa terbang atau berjalan di air, jangan kamu percaya sampai kamu lihat itibatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang suka mengada-ada dalam agama, tidak meneladani Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah tanda-tanda sihir, tanda-tanda sihir. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, sihir itu didapatkan dari belajar. Belajar ilmu sihir. Karomah tidak ada pelajaran cari karomah. Yang ada dalam Islam hanya pelajaran untuk istiqomah. Bahkan istiqomah itu merupakan karomah yang paling tinggi sebagaimana dikatakan para ulama a'zamul karamah luzumul istiqamah sebenarnya karomah yang paling tinggi itu adalah terus menerus istiqamah ya jadi nggak ada dalam Islam ritual khusus untuk mencari kesaktian nggak ada ya tidak ada dalam Islam tidak juga ada dalam Islam ilmu kebal atau ilmu tenaga dalam tidak ada kalau seandainya ada tentu Nabi tidak terluka. Ya, Nabi SAW dan para sahabat ketika berjihad terluka. Bahkan itu yang mereka cari, mati syahid. Kok pakai tenaga dalam? Takut mati. Atau pakai ilmu kebal? Takut mati. Justru orang berjihad untuk cari mati syahid. Itu bedanya orang muslim dan orang kafir. Orang kafir berperang takut mati, orang muslim cari mati. Untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi nggak ada pelajaran untuk mencari kesaktian atau kemampuan di luar kewajaran, di luar manusia normal. Iya. Kalau dipelajari itu tanda sihir. Kemudian yang ketiga, sihir digunakan untuk saling menantang, uji kesaktian, iya. uji ilmu. Ya. Kalau karomah tidak ada digunakan seperti itu. Iya. Bukan untuk uji ilmu. Allah berikan karomah Allah berikan karomah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk main-main, untuk uji kesaktian. Kalau sihir bisa. Yang keempat, penyihir itu kapan saja dia inginkan sihirnya, dia bisa lakukan. Setannya siap membantu, yang penting persembahannya lancar kepada setannya. Setannya siap membantu. Karomah tidak seperti itu. Tidak setiap saat seorang wali itu dia pingin menompakkan karomah lalu bisa tidak karena kalau begitu Allah tunduk kepadanya karomah itu kan dari Allah sihir dari setan kalau setiap kali dia pingin karomah muncul berarti seakan-akan Allah tunduk kepadanya Ya. kemudian perbedaan berikutnya jemaah sekalian atau tambahan keterangan bahwasannya karomah itu dimiliki oleh para wali tetapi tidak menunjukkan tidak menunjukkan yang tidak diberikan karomah berarti kurang mulia daripada yang diberikan karomah sama sekali tidak dan bukan syarat bukan syarat menjadi wali harus punya karomah dan yang diberikan karomah bukan sebagai tanda dia lebih baik daripada yang lain ya makanya jemaah sekalian bisa jadi karomah itu Allah berikan. Allah berikan kepada seseorang kenapa? Karena imannya masih lemah. Sehingga Allah ingin menguatkan imannya dengan karomah. Bisa saja. Bisa saja karomah untuk menolong agama Allah atau menolong orang itu secara pribadi supaya imannya lebih kuat. Makanya para ulama mengatakan karomah di masa tabi'in pada diri para tabi'in itu lebih banyak dibandingkan para sahabat. Padahal tidak diragukan lagi para sahabat tentu lebih beriman dibandingkan para tabi'in, lebih kuat imannya, lebih baik beragamanya. Tapi kenapa karomah lebih banyak di masa tabi'in atau pada diri para tabi'in? Kenapa jemaah sekalian? Untuk menguatkan iman mereka. Karena para sahabat sudah melihat mukjizat. Mereka sudah melihat mukjizat. Jadi orang yang Allah berikan karomah sekalipun itu bukan sebagai tanda bahwa dia lebih mulia dibandingkan yang tidak diberikan karomah. Justru bisa jadi tanda imannya masih lemah sehingga Allah mau kuatkan, Allah tolong dia dengan memberikan karomah supaya imannya lebih kuat. Iya. Ini jemaah sekalian perbedaan antara sihir dan karomah dan sedikit penjelasan tentang hakikat karomah. Iya. Barangkali seperti itu Pak. Wallahu alam. Iya. Mungkin terakhir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Jazakallah khairan atas materinya. Yang ingin saya tanyakan tuh berkaitan dengan perdukunan, Ustaz. Perdukunan ini, perdukunan ini sekarang istilah banyak istilah namanya dukun bersorban. Sehingga banyak sekali dalil-dalil yang itu digunakan sebagai bacaan lah bahkan jadikan dikir seakan-akan dia ini apa namanya orang yang pintar tapi kalau kita baca apa namanya e, doa atau zikir yang diberikan kalau diartikan ke dalam bahasa Arab, Arab itu kayaknya bahasa juga ngaco gitu. Nah ini bagaimana menyikapinya seperti ini atau mungkin kita jelaskan kepada masyarakat itu bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Oh ya, baik. Jemaah sekalian, memang para ulama mengingatkan sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar, beliau mengutip dari Ibnu Tin, beliau mengingatkan bahwasanya di antara metode para dukun adalah mencampurkan antara hak dan batil untuk menipu manusia. Ya. Mantra-mantra sihir, permohonan kepada setan seringkali mereka campur dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa berbahasa Arab supaya orang tertipu. Kemudian muncullah istilah ilmu putih. Ya. Karena ada campuran ayat-ayat dan doa-doa berbahasa Arab. Padahal jemaah sekalian tidak ada dalam Islam. Ilmu putih, ilmu hitam, merah, kuning, hijau tidak ada. Ya. Itu semuanya sihir. Itu semuanya sihir. Maka cara untuk membedakannya itu sama dengan cara mengenal sihir tadi. Kita lihat siapa yang mengajarkan ini. Kalau dia orangnya melakukan kesyirikan atau mengada-ada dalam agama, bahkan sholat pun tidak, ini tanda-tanda mantra-mantra setan yang diajarkan kepada kita. Nggak mungkin yang diajarkan adalah apa namanya sesuatu yang benar. Ya. Dan yang lebih penting adalah kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapas-lapas doa apapun, kalau tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepatutnya kita tinggalkan dan kita berhati-hati. Dan jemaah sekalian, namanya juga kita berdoa, meminta kepada Allah, seharusnya apa yang kita baca, kita paham dong. Masa kita meminta sesuatu yang tidak kita paham? Ya. Jadi harus kita paham apa yang kita baca, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mensyaratkan merukyah itu harus dengan bahasa yang dipahami. Jangan pakai bahasa daerah misalkan. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi tersisip di situ lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan atau permintaan kepada setan tanpa kita sadari. Ya. Jangankan bahasa daerah, dalam bahasa Arab pun banyak seperti itu. Maka ini yang harus kita waspadai. Jadi itu solusinya. Kita harus tahu kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita sebuah doa, kita harus tahu apa arti doa ini. Jangan-jangan kita baca permintaan bukan kepada Allah, kepada setan. Nauzubillah. Kemudian juga yang terpenting adalah Apakah doa ini berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Karena jemaah sekalian, sudah sangat cukup bagi kita. Doa-doa yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan jemaah sekalian, kita baca satu doa saja, itu sudah mencakup segala macam hajat kita. Yaitu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. Ya. Dan tidak ada solusinya jemaah sekalian agar umat paham bisa membedakan ini kiai beneran atau dukun. Ini ustadz dai beneran atau dukun. Nggak ada solusinya untuk masyarakat agar paham kecuali pendidikan tauhid. Dakwah kepada tauhid, mengajarkan akidah yang benar kepada mereka. Maka disinilah tugas kita Jangan kita lalaikan tugas kita jemaah sekalian. Siapa lagi yang mau berdakwah kepada masyarakat kecuali orang yang sudah punya keinginan untuk belajar tauhid, belajar akidah yang benar, berusaha mengamalkannya dan mendakwahkannya. Terakhir, saya tutup dengan sebuah ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jelaskan kepada kita tugas beliau dan pengikut-pengikut beliau. Sebagaimana dalam surat Yusuf, "Kul hadhihi sabili ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yaitu aku mengajak kepada Allah, mengajak manusia beriman, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya.